Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya. Dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Dan demi rombongan yang membacakan pelajaran. Inna Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbit matahari. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Dan telah memeliharanya dengan sebenar-benarnya dari setiap syaitan yang sangat durhaka. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Syaitan-syaitan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat dan mereka dilempari dari segala penjuru. دحورا ولهم عذاب واصب untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب Akan tetapi, barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا Inna khalaqnahum min tinin lazib. Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya, kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bal Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah, serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? أوآباؤنا الأولون Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? قل نعم وأنتم داخرون Katakanlah, iya, dan kamu akan terhina. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka melihatnya. وقالوا Dan mereka berkata, Aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم Selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. وقفوهم إنهم مسئولون Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya. ما لكم لا تناصرون Kenapa kamu tidak tolong menolong? بل هم اليوم مستسلمون Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, berbantah-bantahan. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون Maka pastilah putusan azab Tuhan kita menimpa atas kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. فأغويناكم إنا كنا غاوين Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون Dan mereka berkata, Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? بل جاء بالحق وصدق المرسلين Sebenarnya dia Muhammad telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. إنكم لذائق العذاب الأليم Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون Dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan. إلا عباد الله المخلصين Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, أولئك لهم رزق معلوم mereka itu memperoleh rizki yang tertentu, فواكه وهم مكرمون yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Di dalam surga-surga yang penuh nikmat. Ala sururin mutaqabilin di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan, يطاف عليهم بكأس من معين diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khomer dari sungai yang mengalir. بيضاء لذة للشاربين Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون Tidak ada dalam khomer itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya. وعندهم قاصرات الطرف عين Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. كأنهن بيض مكنون Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Qala minhum inni kana li Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman. يقول أئنك لمن المصدقين yang berkata, Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? قال هل أنتم مطلعون Berkata pulalah ia, Maukah kamu meninjau temanku itu? فاطلع فرآه في سواء الجحيم Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. قال تالله إن كدت لتردين Ia pun berkata, Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. أفما نحن بميتين Maka, apakah kita tidak akan mati? إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini. إن هذا لهو الفوز العظيم Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. لمثل هذا فليعمل العاملون Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Inna ja'alnaha fitnatan lizzalimin. Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. طلعها كأنه رؤوس الشياطين Mayangnya seperti kepala setan-setan. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian, sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. إنهم ألفوا آباءهم ضالين Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan yang sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu. Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. ولقد أرسلنا فيهم منذرين Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. إلا عباد الله المخلصين Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa tidak akan diazab. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. وتركنا عليه في الآخرين Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سلام على نوح في العالمين Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Inna kathalika muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. ثم أغرقنا الآخرين Kemudian, kami tenggelamkan orang-orang yang lain. وإن من شيعته لإبراهيم Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. إذ جاء ربه بقلب سليم Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Apakah yang kamu sembah itu? أئفكا آلهة دون الله تريدون Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? فما ظنكم برب العالمين Maka apakah anggapanmu terhadap Tuhan semesta alam? فنظر نظرة في النجوم Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. فقال إني سقيم Kemudian ia berkata, Sesungguhnya aku sakit. فتولوا عنه مدبرين Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون Kemudian ia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu ia berkata, Apakah kamu tidak makan? ما لكم لا تنطقون Kenapa kamu tidak menjawab? فراغ عليهم ضربا باليمين Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat. فأقبلوا إليه يزفون Kemudian kaumnya datang kepadanya dengan bergegas. قال أتعبدون ما تنحتون Ibrahim berkata, Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? والله خلقكم وما تعملون Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم Mereka berkata, Dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين Dan Ibrahim berkata, Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan dia akan beri petunjuk kepadaku. رب هب لي من الصالحين Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. فبشرناه بغلام حليم Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Maka, tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. فلما أسلما وتله للجبين Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. وناديناه أن يا إبراهيم Dan kami panggillah dia, Hai Ibrahim, Ses- قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إن هذا لهو البلاء المبين Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سلام على إبراهيم Yaitu, kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إنه من عبادنا المؤمنين Sesungguhnya, ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. ولقد مننا على موسى وهارون Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين Dan kami tolong mereka, maka jadilah mereka orang-orang yang menang. وآتيناهما الكتاب المستبين Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas. وهديناهما الصراط المستقيم Dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. وتركنا عليهما في الآخرين Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. سلام على موسى وهارون Yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahuma min ibadina Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وإن إلياس لمن المرسلين Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul. إذ قال لقومه ألا تتقون Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين Patutkah kamu menyembah baik dan kamu tinggalkan sebaik-baik pencipta?" الله ربكم ورب آبائكم الأولين Yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. فكذبوه فإنهم لمحضرون Maka mereka mendustakannya, karena itu mereka akan diseret ke neraka. إلا عباد الله المخلصين Kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. وتركنا عليه في الآخرين dan kami abadikan untuk Ilyas pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ilyasin. Yaitu, kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas. Inna kathalika najzil muhsinin. Sesungguhnya, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Wa inna lutan mursalin. Sesungguhnya Lut benar-benar salah seorang rasul. إذ نجيناه وأهله أجمعين Ingatlah, ketika kami selamatkan dia dan keluarganya, pengikut-pengikutnya semua, إلا عجوزا في الغابرين kecuali seorang perempuan tua, istrinya yang berada bersama-sama orang yang ditinggal. ثم دمرنا الآخرين Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين Dan sesungguhnya, kamu hai penduduk Makkah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka di waktu pagi. وبالليل أفلا تعقلون Dan di waktu malam, maka apakah kamu tidak memikirkannya? وإن يونس لمن المرسلين Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. إذ أبق إلى الفلك المشحون Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. فلولا أنه كان من المسبحين Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, للبث في بطنه إلى يوم يبعثون niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. فنبذناه بالعراء وهو سقيم Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih. فآمنوا فمتعناهم إلى حين Lalu mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون Tanyakanlah ya Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Makkah. Apakah untuk Tuhanmu anak-anak perempuan dan untuk mereka anak laki-laki? أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan dan mereka menyaksikannya? ألا إنهم من إفكهم ليقولون من إفكهم ليقولون Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongannya benar-benar mengatakan Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Apakah Tuhan memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki. Apakah yang terjadi kepadamu? Bagaimana caranya kamu menetapkannya? Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Am lakum sultanun mubin Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين Maka, bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون Dan mereka adakan hubungan nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya, jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret ke neraka. سبحان الله عما يصفون Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. إلا عباد الله المخلصين kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. فإنكم وما تعبدون Maka sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah itu ما أنتم عليه بفاتنين sekali-kali tidak dapat menyesatkan seorang terhadap Allah إلا من هو صال الجحيم kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala. وما منا إلا له مقام ma'lum. Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya, kami benar-benar bersaf-saf dalam melaksanakan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah. Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata, لو أن عندنا ذكرا من الأولين Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu, لكنا عباد الله المخلصين benar-benar kami akan jadi hamba Allah yang dibersihkan dari dosa. فكفروا به فسوف يعلمون Tetapi mereka mengingkarinya, Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Innahum lahumul mansurun. Yaitu, sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya, tentara kami itulah yang pasti menang. فتول عنهم حتى حين Maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika. وأبصرهم فسوف يبصرون Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat azab itu. أفبعذابنا يستعجلون Maka, apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين Maka, apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. وتول عنهم حتى حين Dan berpalinglah kamu dari mereka hingga suatu ketika. وأبصر فسوف يبصرون Dan lihatlah, maka kelak mereka juga akan melihat. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul. Dan segala puji bagi Allah, seru sekalian alam.